Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawalah لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله ما شاء الله la yasukul khaira illallah Bismillahi ma Allah la yasrifu su'a illallah Bismillahi ma Allah نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Kang tansah kaulah hormati para habaib kang rawuh Wabil khusus Habib Ali Zainal Abidin Asikaf Masya Allah Kulau bawa kocok ki saking geredek ki cika ketor meremot, lek merem. Oh, Masya Allah. Nggih. Sampun ngejer Masya Allah jidah Habib menika gandol sarunge lah ya Amin amene menika atut mbah nang Amin ya Rabbah para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh ingkang rawuh mriki pengasuh pondok pesantren Syafi'i Akram kita. Nah, boten pulang boten wonten ngadeg tuh Wis itu, Wis ketok manis itu. sing boten dipanas-panasi mosok kalah karo Habibie to. aku yo manis, senyumnya manis, jambutnya nyadis, irunge dawa, drijine dawa. Biasane boleh tricini drijine dawa iku manuke yo. langsung ditelok drijine iki. Alhamdulillah Rabbil Alamin seorang generasi muda merupakan penerus kemajuan bangsa tidak mungkin yang sudah tua-tua terus memimpin negeri penggantinya adalah sampean-sampean semua tapi bila generasi mudanya rusak maka semuanya akan juga ikut rusak dalam hal kepemimpinan dalam hal perilaku dalam hal asusila tapi lek generasi muda ini ahli solawatan kabeh maka Indonesia akan menjadi negara yang aman karena apa tidak akan ada tawuran antar grup sholat ini kita ya layai layai lho lapo percuma oleh omah malam mingguan pacaran yo oleh dosa karena dunia malammu tak seindah mahalul diambul cinta kepada Rasulullah itu tidak akan ada salahnya karena tidak akan ada sia-sianya kita lihat kalau kita cinta kepada manusia wah keh keliru nih karena apa manusia itu belum tentu dicintai Allah maka no uang yang boleh uang sih dicintai Allah harus memiliki taraf cinta dulu kepada Rasulullah karena Rasulullah ini yang dicintai Allah bila kita cinta kepada Rasulullah Rasulullah ngasih maka Allah juga akan mengiyakan tapi lek sampean solawatan nek gak tahu, tapi kepengin duwe bojo sing ahli solawatan, sing ahli sholat, sing ahli tahajud. Ingat, jodoh itu cerminan diri. Gak usah khawatir jomblo, gak baik sendiri dengan kata-kata Lebih baik sendiri dengan ketaatan daripada berdua dengan siapa Lek sampai ahli solawatan, oleh bojo ya ahli solawatan. Maka no, kalau engkau ingin mendapatkan suami seperti kanjeng Nabi Muhammad seperti Siti Khadijah sing lanang yang ngono kepingin duwe bojo kaya Siti Khadijah gak sih kaya Kanjeng Nabi Muhammad contoh akhlaknya contoh perilakunya Kanjeng Nabi ngapunten ganteng iya sampai-sampai sampai-sampai di ibarat mondok kanjeng Nabi itu setengah gantengnya Nabi Yusuf seberapa? padahal terkenal sing paling ganteng itu Nabi Yusuf tapi jika ganteng kalau kanjeng Nabi bagaimana? Mangga no, kanjeng Nabi ganteng kanjeng Nabi pinter kanjeng Nabi kaya kanjeng Nabi dermawan kanjeng Nabi cerdas tapi dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan kecerdasan Rasulullah tapi apa yang dijelaskan hulukin adim akhlaknya yang mulia karena akhlak itu yang pertama wah mondok tapi gak bener Mas yo pinter palaan milih bener senajan ora pinter wakil arek gak bener tapi pinter kata sekarang ini bersari jangan tinggali wakil singkat bener tapi pinter sing ngentekno duwike wong akeh ngentekno duwe rakyat iku pinter gak pinter gak mungkin dadi DPR maka oleh ahli solawatan kabeh pemimpine insyaallah wis Indonesia menjadi negara yang barokah maka pengen iki mau dalam tajet tajet seperti ini juga membutuhkan proses perjuangan saya bangun hasil jeripaya saya sendiri dengan datang ke sini langkah setiap langkah itu dinilai ibadah dibangunkan rumah di surga itu perjuangannya yang sih ngerasa lho sampean dewe gak kok sing nanggonin jopo maksiat pacaran Pemenang senang kini, nanti kau yakin tak mungkin kalau sih pacaran mesti wakai kenapa kok aku lupa pacaran aku kan pacaran coro Islam Halo, Islam tidak pernah mengajarkan pacaran maka akan ada istilah pacaran coro Islam Wapo pacaran itu solawatan kok solawatan oleh pahala mulia ya, goncengan oleh pacaran dosa mana bagaimana ini harus kita pertimbangkan kita cinta kepada manusia itu agak soroi makanya Imam Syafi'i berkata saat kau cinta kepada manusia kamu akan diberikan hukuman hukumannya apa? apa? yaitu beratnya sakitnya sebuah pengharapan Sampai nanggoni manusia berharap terlalu banyak itu sangat sakit karena apa? Manusia tidak selamanya ada dan belum pernah memberikan jaminan yang pasti. Tapi kanjeng Nabi, saya mencinta kanjeng Nabi man ahabbani karena mai fil Siapa yang cinta kepada Rasulullah maka dia akan bersama kanjeng Nabi di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ngombe sih, anaknya banyak putih kalau cahaya ini berjumlah. Jadi Rasulullah itu adalah seorang insan yang sempurna dan paripurna. Kemuliaan akhlak Rasulullah itu sangat mulia. Bahkan Rasulullah disakiti Rasulullah tak diam. Pernah suatu hari kanjeng Nabi itu mau sholat ke masjid. Didoni, maghrib didoni, isya didoni, asar didoni, subuh didoni pemenang subuh yang batek-batek itu apa kanjeng Nabi ngamuk mboten justru segi Doni sakit yang pertama kali menjenguk sinten Rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung langsung Ikan jamu salam Untuk orang Islam Sampai no Melbu Kula Muhammad Muhammad benarkah engkau Muhammad benarkah engkau Muhammad ya Muhammad selama aku sakit saudaraku temanku tidak ada yang menjengukku tapi engkau yang aku musuhi engkau yang pertama kali menjengukku maka Yahudi ini langsung masuki agama Islam barokah kemuliaan akhlaki Rasul ya apa cinta nama manusia lagi cepat kacamata ini ngapun tentu hanya sekejap kalah saingan ya, ngoten nah, Masya Allah eh, eh. ngapunten jadi kanjeng Nabi itu akhlaknya yang paling mulia maka no adibu awlatakum ala salasi hisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa hubbi kiraatil Qur'an didikan anakmu kelawan telung perkara siji cinta nang Rasulullah loro cinta telu cinta memboleh bacaan ayat suci Al-Quran ini sudah kunci kita cinta kepada Rasulullah jaminannya suargo gak usah khawatir penting sholawatan mono kita cinta Rasulullah gak akan ada ruginya wong sholawatan gak ada ini kok menemani ini katini poso sholawatannya diakai kita gak ada sholawat gak pun itu nyatakan biar Nabi Adam alaihissalam iku nanggone suatu, dibocor oleh iblis ana apa sih? kok umat kayak, ana ula ah oke mana apa ula ula lagi oh kodok <laughs> ula ni ula lanang iki Tengoklah kecocok lah, jangan ngomong aja, tak rapi kabur. <laughs> Kue adik yang berjilbab coklat Cantik manis serta memikat Ku bintang kau dengan solawat Jadi istriku dunia akhirat Pepe Habib itu sing iso masa aku ya entok ya. sing. Eh, akhirnya Nabi Adam dibojo karo Adam Adam kalau buah kuldi enak Nabi Adam tak kok, mau gak oleh mau mangan ini gak oleh kok nyiduk tuh gak oleh kok mana mangan Nabi Adam mau ganti Siti Hawa Siti Hawa wong itu, wong itu, itu kan nafsu ini lebih gede timbangane wong lanang diakui atau tidak nafsunya kaum Hawa itu lebih besar daripada kaum Adam maka lagi biar disebut hawa nafsu gak tau ono adam nafsu setelah itu Nabi Adam gak kena dibojo Siti Hawa diparani wah Hawa kalau buah di panganan enak iyo enak kasarane ngoten maka lo gak oleh dipangan cek gak ketagihan saking enak. akhirnya Siti Hawa pikir-pikir doa jadi wong wedok gampang kena bojone setan akhirnya Siti Hawa bocok Nabi Adam wong lanang dibojo wong lanang kan kebiyen godani wong wedok nek wong wedok godani duit wong wedok ku prinsipe duitku ya duitku duitmu ya duitku tumpane gak ninja jari ini gak dicinta tumpane gak setir jari ini mau numpah lha tumpane beras beras pada-pada bunter. Siti Hawa bojo-bojo nih ya ini bojo Nabi Adam Mas Ini si lu gugulan dengan pokoknya ada pindah anu ya Mas Aku kepingin buah kulit terus tok. Nah, jadi itu lo menungso. Semakin dikau menaja nyedai tambah penasaran. Akhirnya, pemenang wong Israeliat. Wong Israeliat iku lek mana ngawur. Akeh ngawur ya kacang-kacang wong Yahudi Nasrani ini yo ya. Aku gak tau rono buah kuldi iku jumlahe enam 6. ini Sing telu gawe Nabi Adam, sing telu gawe Siti Hawa. Nabi Adam dahar bakul di setunggal dadak nyantol ke goroan pulih jadi ini kalau menjik jungkik jungkik lapa kalau jungkik kalau getak ini gula ya bokoh akhirnya kalau menjik ini jadi ini kini ujar Nabi Adam dan isi ini hawa tanung sing situ buruk dipakan dibuka oleh separuh saking ngagetir roh Allah dekat tembikin jadi ini ujar sik cili guru kapek lulusanmu ya lek HBP iki ben pirsa lek kula kan cik umur 16 tahun kan guru kapek ngerti ngono-ngono cik polos guru apa-apa cek 16 tahun mbak aku punya sampean saya lo kelahiran tahun 2002 12 Oktober lah cek 16 tahun lah maka nopo milu ku guru nyoblos tapi nyoblos pemilu guru wayai nyoblos bojo guru duit tapi Nabi Adam buahul dinya nih wong jari nih wong Bani Israil jono nurung situ jono tanganane saking kagete teh Nabi Adam si jono tangane situ kemang deket ten mriki diri ini. Boleh ngaji nggak semono tak Wong buahku juga tutup manuk-manuk bareng mau iki lho apa ora bahasa kabeh Dari Siti Hawa jekali saking kagetnya didelik nonton tadi ini niku. Setelah itu Nabi Adam Siti Hawa didono dunia petang atau sekit tahun dosane Nabi Adam, dosane Siti Hawa gorong atau sekit tahun. Tapi begitu Nabi Adam Siti Hawa donga mojo solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Gusti Allah tako eh tayo eh jam ada apa sing mau tentang Muhammad Gusti Allah tako teh ngoten akhirnya Nabi Adam jawab piye jawab Nabi Adam ya Allah saya belum pernah bertemu siapa itu Muhammad tapi namanya Muhammad tercatat mulia di arsmu maka saya berkesimpulan siapa yang namanya tercatat mulia di singasanamu maka dia orang yang mulia di sisimu sodakta engkau benar ya Adam maka dosamu aku ampuni barokai sholawat nanggoni kanjeng eh kak muni kanjeng teke ada cili ngomong kak tika tekno ditinggal ngomong dewi aku dia itu tahu diijazahi ya iku lo dungo cek kebal bacok nek ngaji bengi-bengi dibegal cek gak kena opo-opo ngomong itu tak wajah dibacok ya gak kenek-kenek temen dadak ya iku lo kondole ono sing luih mandi timbangan itu niki nopo ya ilik lek gak kepingin dikeplak yo aja ngeplak lek gak kepingin dikaplok yo aja ngaplok lek gak kepingin disaduk yo aja nyaduk lek kepingin dirungokno yo kudu gelem rungokno lek kepingin digatekno yo kudu gelem gatekno maka nek awake dhewe menghargai menghargai diri kita sendiri lah cara saya ini karma karma itu pasti ada karma itu corong lu balasan apa yang saya lakukan lah gone karma lo gone donya donya kita duran mulai-mulai balasin lo akhirat sampai nanti lombok dukule ya lombok nandur tuh dukule yo, ya. timun sampai nang donya nandur kebagusan dukule ya kebagusan nang gone akhirat Nah, cuman gatel nandur maka no hati-hati percaya dengan kan mau ayatnya jelas kok kebaikan sebiji sawi itu dibalas oleh Allah ada balasannya maka no jangan selingkuh ntar kena karma lebih baik setia nanti lari dari mama loh nah kok gak usah ngelangel lanang-lanang yang uno. wah harus ngawatan kok pacaran gak usah lah hari selawatan langsung ta'arufan khidbah nikah mari senengar wedo ikut dilamar gak digodulinan lho di kamar senengar wedo ikut dinikahi gak dituroni senengar wedo ikut dirabi gak malah dijak praktek IPA biologi sistem reproduksi Masya Allah cinta kepada Rasulullah lu ada salah kanjeng Nabi lu cinta kepada jenengan kanjeng Nabi lah eh saya disebut sopo ummati irham ummati ya Allah rahmati umatku ya Allah sampai kanjeng Nabi sedo sampai kanjeng Nabi sedo sing dijalukna sepuluh sopo umati nalika niku tak critani sampean kati Israil ilku mudhun malaikat Israel niku mudhun di Kanjeng Nabi. Nalikani malaikat Israel mudhun. nalikani malaikat Israel Wong iku lho kaget tak pamit gelap kok ngenangi. Malaikat Israel mudhun. Nalika Kanjeng Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi, kula dikaikan Allah nyabut nyawani jenengan tapi kena nawani riyen jenengan kersa napa mboten. Iki lho apike malaikat Israil nyabut nyawa ngenteni dikongkon karo Gusti Allah. Coba malaikat Israil nyabut nyawa sakarepe dhewe. Eh alane rek gabut, gak kerjaan, sore kerjaan, sore <laughs> mati kabeh. malaikat Israel munggah nang ngene Allah. Pokoknya ini guyu ini mitem loh ya. Pokoknya ini guyu ini guyu belang bangsa lantas. akhirnya malaikat Israel tanggatan Allah ya Allah niki umat Rasulullah ditanggatakan ya jaminan dari kanjeng Nabi ya nopo apa kata Allah ya Israel omong-omong Muhammad umat Muhammad gak bakal tak kayak susah jadi jenengan ini tidak bakal digawe susah susah melayu nih solawatan melengkapi lapor sisa solawatan soalnya apa? solawatan itu majelis ilmu majelis cinta Rasulullah sedangkan majelis ilmu majelis cinta Rasulullah ikut tembus kau botu jannah tembus taman suarga ini Allah Nek taman suarga halo pengumuman gak ono barang susah gak ono barang sumpek gak ono barang nyumpek no kabeh nyenengno karo barang nyusahno kabeh bahagiano mangkatno begitu atine sumpek atine seneng mlayu ana ngene majelis ilmu majelis selawatan kadang-kadang ngono Eh ojo peda montoran banter-banter ndak tiba guru kroso rek guru tiba ora tiba kae kreng-krenge gak pedaan maneh ojo oh, sampean Duji seneng karo pacar malam minggu metu. Ae lali selawate. Lek sumpek teko ngarep dewi karo membi membi wae nyanyi alam dah indahnya. ini Kanjeng Nabi kak ngono lali. Lah Kanjeng Nabi kok kok tambah butut tok kaya apa? Sopan tah Maka no, sebelum kita ingat kepada Allah, karena kita banyak lupanya ayolah ini ditegur Kalau Allah eh, di sini, ojo sampai kadang-kadang sampai dihujat oleh Allah dengan tangisan karena apa? karena saking sampai yang gak tahu nangis Gusti Allah rindu kalau tangisanmu maka ojo sampai suhu suudono Allah nak urip diuji ini gak tau nangis ya Allah jangan tak buat nangis ya Allah dan Allah urip itu gampang tinggal jalani alurnya nikmati prosesnya karena Allah tahu kapan kita bahagia yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala ngunu aila konono sholawatan gini kita kok cek sopan kalau kanjeng Nabi cinta cik tambah ojo sampai kanjeng Nabi tinggal tambah butuh tok gak boleh sungkan kuliah pun kula terus nama ngaji nih mari ngunu kanjeng nabi dicabut nyawanya kalau malaikat Israel dengan cara paling pelan saking tega Katanya malaikat Israel tidak melihat Rasulullah. Tidak jadi kesal kita kah mentolong. Malu kanjeng Nabi Daud. Eh, stop, stop, stop, stop. se, se, se, se, se, cari ini kanjeng Nabi. Malu nolak lapo. Stop, se, se, sik. Wonten apa kanjeng Nabi? Ya Israel. Sesakit ini kan nyawanya orang yang dicabut. Ya Rasul, ini sudah menggunakan cara paling pelan sendiri katanya pada Israel apa kata Rasulullah ya Israel bila pencabutan nyawa yang paling pelan sakitnya seperti ini bagaimana pencabutan nyawa umatku yang menggunakan cara paling biasa opo gak luwe kita ditangisi sampai dengan Nabi kanjeng Nabi jauh ya Allah kasihani umatku Wahai umatku, kamu tak akan kuat merasakan sakit ini. Iya. Biar aku saja yang merasakannya. Dicontoh karo dinan dadi dinan iku uswatun hasanah contoh Rasulullah. Kanjeng Nabi ku uswatun hasanah dicontoh kalau di pikiran kata-kata sakaratul maut diganti dengan kata-kata rindu wahai umatku jangan merasakan sakat saib sakar kata-kata sakaratul maut diganti dengan kata-kata rindu wahai umatku jangan merasakan sakat saib sakar Wahai umatku, jangan merasakan sakit saat sakaratul maut karena kamu akan kuat. Biar aku saja dicontoh kalau bilang jangan rindu rindu itu berat kamu gak akan kuat biar aku saja bergetek lucu yang berat itu bukan rindu yang berat itu cat dua abu-abu yang tak kunjung membiru tapi membuat status dua menit yang lalu maka oleh sampean cat oleh arek lanang oleh pacar sampean ngapunten di utawa jaisa ditinggal gawe story gak no eh sama wis ngono kudu sabar karo sadar tapi lek jenengan cinta nang Rasulullah solawat sekali solawat itu dibales 10 kali lipat sak solawat iki mang orang pirang solawat dibales langsung saking murahi pahalane maka no nanggone swago iku murah tak takoi salam uwake ngomong nang ditagi bayaran piro Dikei bayar tiket piro lak mboten sih, tapi sing nek oleh jaba-jaba anting butuh biaya. Dulin butuh bensin, nak kafe butuh duit, sembarang kali ku larang nenggone nenggone neraka nenggone maksiat maksiat swarga murah tapi akeh sing mau panggung Cintalah kepada kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi Dungo, ya Allah, limpahkan semua kesakitan kepada kepada Nabi Dan disana menilai mati tak ada kroso loro. Soal ini tanggung Rasulullah, oleh gak percaya kok mulai coba. ya cinta kepada Rasulullah gak usah khawatir Sholawatan ke sembarang hajat kene aku yakin kok kok podo yo bokku betul sih ngumpul bareng apa apa hadir bu ngaji bu lamar kerjaan dole angka ke solawati lo biar ngono bu saya ki kata pe angka kan dongo iso tapi apa dia solawati yo mandi bu apa le tadi ini lu ngaco yo le dalam cak dalam solawat yo le alhamdulillah di paling selamat Pangeran di Ponorogo sewu ulung atus sama likur sewu ulung atus sama likur iya iku perang musuh londo tanggal ini sama likur September ngarep ke rowo guri nih londo pangeran jimono golo kan bingung ya apa kenai mandek guri londo maju ngarep rowo mandek guri londo maju ngarep eh gak mengerti ya begitu ngarepe Allah langsung Pangeran Diponegoro mau solawat solawat solawat burda sing gawe solawat burda iku Mbah Imam Ahmad Bushiri menderita penyakit lumpuh setengah badan ngarang solawat maula sari mimpi ketanggi kanjeng nabi digini juga kanjeng nabi dikemulo maka no solawat burda diarani solawat kemulo Akhirnya pangeran Diponegoro maca sholawat berkah Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rab المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا malaikat ramu malaikat kongkonane Allah ramu aku kari ngono malaikat kondo eh di Monogoro caramu pekaan lebokno akhirnya jadi di Ponegoro di pekak di Ponegoro guri londo nututi nyemplung nama di Ponegoro kelem di Ponegoro selamat barokai sholawat andoni Rasulullah jadi jalan di Ponegoro di pekak nah tuan kalau ini ini ngomong akhirnya baru kayak sholawat di paling selamat mangga ayo nek kepingin selamat melok selawatan, di lo apa sholawatan kuno gak sama apa sih penting selamat jadi ini mau selamat membutuhkan tangga yang seperti ini gak usah khawatir di lo no wong tercuma lah kok gak gajah no mengalami tonggo jalan elek no gak temen-temen gue dari dari kocor melok sholawatan gak bongkok gak kalah di lo no no doi ini lo pirang-pirang. ayo cinta kepada Rasulullah. Salawati sing akeh. Jo sampai salawati lali, cek ilmu barokah manfaat. Pemenang acara Hafla akhir sana Kice sama ilmu barokah Barokah itu apa? Barokah itu masih biji nelek Tapi manfaatnya gede Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang barokah? Siji, Buddha nama Oman Niatnya ditonton murga Allah Jangan ke menungso ono ana sapa lan muni ati mergo kepengin ketemu Dok ini Teko oma berai sak jam dewi Hahaha <laughs> semua berani berlebihan padalan padalan nanggone kita kudu lucer lujer iku kita kitabnya ojo iki Fatul Izar Fatul Ibu Boleh tahu ngiler-ngiler tak mau Pokoknya ada subuh ngaji kita iku wis gak iso turu melek meneh bahas bab sing rada-rada guring-guring titik. <laughs> ada ilmu ini gampang mempraktek lah ya ini super <laughs> akhirnya kanjeng nabi itu nari kali mi'raj kanjeng nabi itu mersani ada orang wedok si digantung rambutnya digantung garbisnya di Garbis ya, garbis ya. Kau oleh pikiran terus masuk garbis gak paham. kali digantung galbise dikul ketika awal kan kanjeng Nabi dengan Jibril ya Jibril siapa dia malaikat Jibril yang dia dialah seorang perempuan gambaran dari umatmu perempuan yang akan disiksa di neraka siapa dia orang yang berdandan bukan untuk suami yang menimbulkan ketenangan iki beda kesenangan ayune gantengi gantengi teko roh teko jasmani nih mergo komen mergo apa lek ngarani jenenge sabun wajah perawatan dokter sampai putih sing wedok yo ya nguru kepengin putih merkuri sak cepok 250.000 iku kabeh iku kecantikan yang menimbulkan kesenangan tapi lek bukan dari bedak, bukan dari air sidu, bukan dari pintu, tetapi karena terkenanya air wudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah lima waktu. Itu yang disebut dengan inner beauty. Wah, wong ayu jogo nyetok Jeruni. kesana ketenangan nanti kau lagi ono wong ngayu ikut nyeneng no tapi gak tenang no menimbulkan kesenangan diwasi seumah bau gak diwasi dicidoi rasanya kayak kepingin kalau terkunjung mah iya mangkat no astagfirullah astagfirullah eh wis terus sampai pacaran dari hawa nafsu nggak oleh ngono langsung mulai guys story cari Ria gak oleh pacaran karena menimbulkan hawa nafsu bila tidak berpacaran maka hawa nafsu tidak ada apa gunanya anuku loh langsung kayak gitu meni-meni pacaran harus nikah coba percaya mulu ya akhirnya nopo bayar orang kita kubabul hadis diterang lo zina pentisan mengha menghapus amal perbuatan 70 tahun pengpisah, pisan nanti zina itu cuma memasukkan ini kepada itu botak zina gocekan zina ojo kok gocekan urusan rambut dan agama itu diatur ketat satu oleh rambut didelos saat lanang itu seksualnya pitung boleh tahun nang ngelokok neraka masih adik lanangnya bapak ibu juni sak rambut sing delok sak arek lanang lah nek berambut rambut sing delok berlanang lanang pirang sing sowan hati rambut dijogo iketan pokoknya nek nikul aswat anu ayat 32 kanjeng Nabi dijanjangi. nopo berkerudung yang benar harus menutupi dan joget biaya berkerudung menutupi Allah dodol segitiga di sini lah ngomong gue ini sebenarnya perkara Alhamdulillah Bagi sih kita masih kawan mereka on. kawan Kalau nama nama ya Bapak sudah ala Muhammad Wajah ini panas ngombe ini tapi sayangi gak ono lepei Ayo, bareng-bareng niatnya ditoto mereka Allah yang boleh ilmu mati sawaya waya dinilai jihad visabilillah Allahumma sholli ala Muhammad dua syaratnya wakti ilmu barokah masuk biji nelek boleh sembarang kali gampang apa? kudu iso mulia no guru ki sampe cekel mulia no guru maka no saking bahaya ini gak mulia no guru nanggone kitab ta'lim ta'lim kan diterangno ka oleh seorang santri nglungguhi kursine kiai ka oleh seorang santri nglungguhi kursine kiai ka baroka pinter oleh sembarang karir kangelan Kocok-kocok rek gak pro saya ngono-ngono lungguh ya iki delok iki gak oleh. Aja kok lungguh nek sandange bunyai kula MTS eh bunyai kula MA. Bunyai kula madrasah sakniki niku keberkahan sebuah ilmu itu tidak hanya dilihat dari gak oleh nunggu ikut sini yai lo dono jok sepeda yai sepeda ibu nyai ngenteni koncone gak oleh ngoco no sepione gak oleh gak gak barokah ilmu ini ku saja ini punya ibu lo ya alhamdulillah punya ibu kita terus terus tiang Anjene kamu kita mungkin dadi wedhus ngono. Eh, Akhire punya kula itu Masya Allah nanti kali hari-hari. Bunyai jenenge kok sakit sampai maline sakniki bunyai kula itu tidak pernah tidak puasa selain head gak tau kosong kecuali head bendina kosong, gak tau gak ayam ubit karena apa kealimannya beliau itu ditanya sama anak-anak ternyata kuncinya apa guru no guru no oleh tak ceritain sampean di nah, Nah, NU bintani songo kendara hijau gambar e bumi iku berdiri pendirine sapa Mbah Hashim cerita nih Pak kandani Mbah Hashim As'ari iku enok boni Mbah Kholil Medulo Mbah Hashim As'ari mirsani Mbah Kholil iku susah Bahasa tadi. Assalamualaikum wabarakatuh. Waktu apa mengenai Aku susah cincinnya punya kolim Ilah lu. Dah Ilah kan mundi Nanggone jumbleng Sapi teng Biar tak ono sapi teng Ono itu jumbleng apa yang dilakukan Mbah Hasim As'ari langsung saat itu juga Mbah Hasim As'ari nyemplung nongol jumbleng saya mana ingat ngerti sih Pak ya jumlah isine apa? orang oh, nah, atas-atas titik diprokes u oh, duduk, atas titik diprokes u oh, duduk, atas titik diprokes u duduk sampai cincinnya ketemu bayi ya Khalil Dawusin gak usah nomor dua nomor ngene Jombang nomor ngene tebenan di Bangkalan mulya nomor ngene Jombang nomor dua dhewe nomor ngene kono tapi syaraté nomor dua tang dulu nomor Tebu Ireng mangkat nomor dua Ibu Hasyim dari nomor dua pesantren Tebu Ireng Jombang berkata ini kuntu minal zalimin sak jagung dicukuk sak jagung dicupuk sak jagung dicupuk sampai telung tahun jagung entek setahun manfaat dari awake rong tahun manfaat dari anak turune telung tahun manfaat santri-santri termasuk wong NU dawe bahasa asari sopo sing rambut NU tak dadekno muridku sopo sing tak dadekno muridku tak dongakno husnul khotimah bungkasane amin Allahumma amin ternyata no, telung tahun jagungku didelok gak warna kuning tapi warna putih kinclong moblong moblong ternyata sebiji jagung diperiksa nonong goni pasar itu menjadi belian termahal barokai as barokai astani bahasa pasar barokah tangan jadi berlian termahal sak biji jagung bahasa masari daun Neng, dek, Timbangannya berlian iki kok gara itu karena anak putu ayo dikubur nok ngene sumur Jadi berlian Mbah Hasim asane Sakta itu saya saiki dikubur nok ngene sumur tebu aku juga ngerti sumur-sumur di di aku sakit tako niki wonten ini apa wonten jam iai wonten wonten duit kas wonten wonten nah ya meneh nyewa bis pariwisata ayo nak mau puyung ireng bareng-bareng golek ya berlian sing ditandur Mbah Hasim Asari. Ngono. Akhire mergo Mbah Hasim Asari taat nek ini boten hubud dunia, boten kemalan donya sing telung Mbah Hasim Asari ahli NU menjadi sebesar ini. NU DLL ngomong sing ingat ngomong sing balas langsung sing kuasa. Gak usah khawatir, melok NU gandul sarungnya Habib ini Masya Allah selamat insya Allah ya cinta dan sampai lo gue di kursi ini guru gak oleh Arya Panangsang musuh Joko Tingkir Arya Panangsang kalah soalnya apa Joko Tingkir lo nombol kursi ini Sunan Kudus Joko Tingkir mau Arya Panangsang geret mau Joko Tingkir akhirnya Joko Tingkir si meksa pun Arya Panangsang nunggu jelek Arya Panangsang nunggu nombone kursi ini Sunan Kudus langsung Arya Panangsang ilang ilmu ini perang kalah musuh Joko Tingkir makanya aja sampai ya cek gak duwe skala cek ini barokah aja sampai nunggu kursi ini guru nolok malih buat cerita nolok ayo semangat gore ilmu ilmu ini penting ilmu itu cahaya hidup ini penuh dengan gelap gulita kalau cahaya saya gak akan selamat di dunia dan selamat di surga maka lo cek lagi ilmu ilmu itu nurun cahaya Allah derajat anak derajat rezeki derajat bojo derajat keselamatan diangkat tak dari sunan giri Padahal kok hahaha cerita Sunan Giri Iku ya Sunan Giri Sunan Giri Iku tahu dimungsui kalau Gerindra Wardana ono wardana nih yo kak Gerindra tok yo Gerindra wardana Gerindra wardana ingin memperebutkan Mojopahit dari Rojo akhirnya Sunan Giri menyatakan Gerindra wardana tidak berhak atas tahta Mojopahit Sunan Giri diperangi karo Gerindra wardana yang ini perang-perangan diperangi karo Girindra Wardana akhirnya Girindra Wardana ngirim pasukan loro Rembu Solo kali Kebuarjo dikongkon loro dikongkon mateni Sunan Giri lek Sunan Giri sholat nang tengah wong nalikane wudhu nang di sendang wudhu nang kolam pun nyemplung gawa keris kali nggo tulung nggo sunat kiri katanya wudhu kan dipateni ternyata wong kaku gak salah pelapor mari ngono moro-moro iso obat lambene langsung ngomong ngapun terus kiri kok dikeken kiri dawat dan mati jenengan ya wis mulya baru sak murid Sopo sing jaga Allah ya mesti dijaga kali Gusti diutamakno kali Gusti Allah akhirnya Gerindra wacana marah ya apa kok iso kalah mau dibayar larang-larang gak becos belas Gerindra wacana ya wes ayo meneh pasukan kabeh nyerang nongone Sunan Giri Sunan Giri ku nggone nek ndukure gunung kate diserang Sunan Giri niku mireng Sunan Giri sanjak kuman segara dhisik aja sampai sok munggah nang ngene argo kumen nang ngene segara sik aja sampai sok munggah nang ngene gunung mergo sing donga wong siji karo Allah senajan dongane donga Jawa diparingi mandi donga iku gak perlu bahasane donga iku sing penting ana selawate wis mandi donga gak ana selawate mandek yo ya gak maju yo ya gak mundur Doa itu tidak dilihat dari bahasanya. Samen so doa bahasa Jawa, bahasa Jawa gak apa-apa. Nek sampean berprasangka, aku mau doa bahasa Jawa Gusti Allah sing bahasa Arab tok gak oleh, iku jenenge ngenyek Gusti Allah. Aku takut. aku yakin sampean duwe mak. Mak sampean tau. Mbak, aku diutang Mbak Sri. Piro? saya? tak sumayani rong bulan ini nyaur sampai telung tahun gak bayar-bayar lah aku wedi mbak dicelaki kalau mbak Sri gak usah wedi rinio lapo mbak ki lho aku tali rafia diapakno nyok waca dungane ya apa mbak niat insun gak nalen-naleni tali rafia niat ingsun naleni lambene mbak Sri oh mbak Sri ki duwe ya meneng nah iki dungane wong biyen ketemu si cerewet dikeki mati soalnya apa si Jawa ilate ini tetep nyambung ngersani Gusti akhirnya kuasane Allah pasukannya Gerindra Wardana iku langsung kelem di lautan padahal hutan itu menjadi lautan kelem kabeh begitu kelem dadak nyata wis aku tobat kasih sidonnya langsung nang kiri langsung air menyurut air surut wes gurung kapok nyerang maneh mulu maneh nyerang maneh mulu maneh nyerang maneh mulu maneh saat itu Sunan Giri sedang mengajar kitab maknai kitab nanggone santri nih maknai kitab nggih pulpen nggih pena pena basa Arabe kolam akhirnya pena Sunan Giri duncal nono nggone pasukane Giri Drawardana akhirnya kolam ikimang mau langsung dari keris sing muter isuk mati di pasukan Giri Drawardana gal siji gal siji maka no kolam pulpen iki mau dadi keris sing jenenge kala kalau munyeng tekok tembung kalam munyeng kalam pulpen munyeng sing muter-muter maka no apa nih kok keris apa sih pulpen sunan kiri menjadi sebuah keris yang jenenge keris kalau munyeng asal usulnya yang munu Insya Allah, mau ceritanya bu. Bu do aku aku do ae pahamono wong lek boleh ilmu diselametno karena Allah dengan segala keadaan tiga kepingin barokah ilmu ini jauhi maksiat Imam Syafi'i niku nate Assalamualaikum Waalaikumsalam Buku santri ketemu Yayu ini Kak Wani wasi menurut Iya ini Kak Wani santri saiki ke kaan ah, ah, tipe teri ya ini buang tipe menteri ibu kawan dewi klub ini seri Imam Syafi'i dikongkon nopo buat nopo yang Syafi'i ngapun ten yai ten guru ngapunten syekh kula niki apalan kula ora diical lha kowe maring lakono maksiat apa hmm, mak maksiat nopo ya ya kalau kok supe kedap saya mulai ngiringin, ngiling dalam sapi iso ngiringin setengah jam Om, um, um, gayai om, um, gesya ternyata ningali sikile ningali mata kaki ni wong wedok sing katene numpak kendaraan bayangno delok mata kaki ni wong wedok tok iku ngilangno apalan mata kaki Dan Daniel sesaliyane mata kaki Buka ane xnxxx.com Mas Tub Simon Hana Anissa Maria Zalma Nah, apa nu tunggale? wasiat kok apa lagi lo hilang bukaan video porno hilang gak oleh dijogo balapan telu papat kepingin barokah ilmu nih kudu isok nyegah tekok panganan haram Abu Yazid Al Bustami nalikane ten kandungane ibuke, ibuke nyedot keju saking larane keju keju ini mencelat di bidahan anak ilahin apalan Quran lali hilang akhirnya boleh bakul keju sampai ketemu nalikannya sampai ketemu mari ngono baru Dulu halale baik apalane dijogo teko panganan sing haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta kepada kanjeng Nabi, sholawat sing akeh. Dua, wa hubbi ahli baiti cinta nang keluargane kanjeng Nabi ngene ngene iki duriya durian kanjeng Nabi turunan kanjeng Nabi kata eh dicintai dinot loro turunan kanjeng Nabi kusinten ulama soalnya nopo ulama warosatul ambia ulama penerus eh, pewaris eh, para nabi ulama niku kata soalnya nabi kata nabi niku jumlahnya 140 rewu makan ulama ya ke sifatnya wong pewarisnya para nabi langgea pandani ya. ono terus sampai benci ulama gak oleh gak seneng ngomongani cukup meneng jika kualat urusan ilmu jujuran sama jujuran kono urusan gak seneng gabah menungso ulama itu manusia bukan malaikat yang selalu benar bukan setan yang selalu salah tapi menungso kadang benar ya kadang salah jadi benci menungso di salah sepuro ya karena apa orang yang buruk masa lalunya bisa menjadi dia yang paling baik di masa depannya ya sebab mungkin masa lalu nggak oleh kanjeng nabi pengampun eh, gusti allah pengampun masuk sampai nora ya ulama pakai sifatnya oh eh, merusak tatanan misuh misu, menghujat menghujat pemimpin dimusuhi aja sampai benci lama oleh gak seneng meneng kuat rumono gak kuat kaliyo karek rumono teh gak kuat lapo dibalik kualat opo meneh luwe-luwe seolah hamba eh patok-patok mono gabak gak oleh keturunan kanjeng Nabi ojo kok benci kualat sampean iku menungso Kau kadang wakil ngerasa pas kok ini kok ini kok ini babak Kau edril malah wongi gak dosa wongi cek sampai oleh baba nih orang nabi mu jadi nabi Musa kali sila turunane Gus Muafik Jogja tanggi ya orang nabi ku nabi Daud suaranya ku enak wali saling nabi bintik ini gini saling nabi Daud suara ku enak kalau Nabi Sulaiman oke titisan titisane Ustaz Yusuf mansur betulan tren pirang juta binyang mau piro tren itu memang jopo saking larani kalau Nabi Nabi Harun ngomong enak uangnya coba punya cak nun laku cak ono mana Nabi ku sabar Nabi Ayub Duci sapa titisane Mbak Maimun Zuber semua apa diucap incaci tenang saja. Habib Lutfi apa kalem beliau lemah lembut. Orang Nabi Yusuf buanteng buangi rirunge mencorong aurangi wadeng wajah titisane liar ya dan ini umat ngomong, kapan kuat nyari sudah tambah ketemu lelak hati ini loh ya disitulah kita harus bisa menjaga cinta kepada ulama itu penting oh, sampai benci kali ya pesanku terakhir ayo ikuti selawatan kau usah gue kuliah nih kau usah gue pacaran nih kadang-kadang saya kira ngono halo assalamualaikum di dinda kok aku pamit menurut aku pamit nonang ibuku katanya melok sholawatan ya ambil Habibidin ambil Rian oh iya iya iya tak pamit no dan terus katanya nanti katanya metu kalau sopo kalau Rio wala oh, berarti aku kok pamit nonang ibuku ya ya ya ya ya ah ya aku kok nol bakso ya ah waalaikumsalam take api ini berwayu wayu katanya ketemu pacarnya dukuli kerudungan longgone di seluruh konco ini kadang-kadang orang tua dhewe sejarah anak pacaran jarno. Assalamualaikum warahmatullahi Sinten kula Bu Rio Oh nggih sik ya Maya do kalau Rio ngono nang nggih ngono oh, anake dikit-dikit gitu Lho nggo ya kuwi nek ngomongan wong loro tak gak nyang kita kagak ning buri ya le ya nggih anake pertama do wingkluk karo karo nih lo diundang nggak seneng opo nih opo nih mual lagi matur akhirnya meten telung bulan gupu kan gupu, boleh sewenang alhamdulillah aku payu lho gak Oh Ojo jam motor bater-bater ku tiba guru kroso nek guru tiba. Ojo dole pacaran guru kroso nek guru. Meteng malah nek dijogo temenan tak kandani 82 persen anak wedok Indonesia itu gak perawan 82 persen 90 persen ini e mistal pemanasan sedangkan saya lele arek lanang tetep kepingin dari wedok api betul apa badan iku saya lele arek lanang Daniel sapi api arek lanang Joko si temenan mbak awa'i disimpan ke bojone cok murahan eh sampean ngelakono hal sing murahan iki nek ditemeki oleh bojo sing senengane ya tahu, temeki jodoh itu cerminan diri kok kandhane wis mesti ku Mas Rian, tapi tonggoku perilaku ini wapi oleh bojo ngelakoni welek berarti sing elek malah mau dikresakno Allah api kan bojo donga cek sak kaya ngono Masya Allah oh. maka no ayub dijogo temenan cara kalem dimaten no cek bojomu oleh sing api kalau burung apa apa dicocok cudut dikena bojone bojone kayak capek kayak siso gak oleh gak ngesak no tak sampean dijogo sih temenan awake cemurahan lawang tahu bulan sing cilik 500 an masuk tem sing gede gratisan ya oleh dijogo sih temenan awake saya buka kok ada lanang jawa apa sih tuan tercari oleh dokter kloso cik sok joko tak siap? ijab sih banter siap melibi donat sing jik segelan ta donat sing wis ilang plastiki e, lawer bolongan ini berodo limi sisi pilih sing jik plastika narek lawer itu yang mulu melibi gedang sing jik plastika ta gedang sing wis lencuh kakek kakek tinggu gedang secek plastikan masa toko buku yang ngono buku jejer-jejer sing wis bukaan sing guri jek segelan padha-padha buku milih sing jek segelan ta milih sing bukaan aduh nah, masa bojo yang ngono orang sing pelawan gak kabeh ayu gak apa akhir-akhir kira lak kebojo ayune wis tak tinggal dolan sono sampean kudunge merumput atasnya berkerudung bawahnya suka mainan burung enggak boleh. maka rasa galau taubatan nasuha taubat sebelum mati sholawat sampai mati dulu pun wajar ini muka-muka taubati wong ini di ditompo kalau Allah barokai sholawat metu dosone ilang kabeh saya tadi hajatnya dikabulno ilmunya dimanfaatno gak dianak sing soleh soleha barokah ilmu ini, barokah rumah tanggai barokah rezeki rezekine dikabul hajati diparingi sakit ziarah termakam kekasih kanjeng Nabi Muhammad SAW. al-fatihah tolong diikuti acara mahalul kiam dengan sebaik-baiknya tak sakit pun boleh diisi karena intinya selawatan itu begini Mugi-mugi sakit ngerasa nolami kanjeng Nabi Amin amin ya rabbal alamin yang ketiga wahub pikir Al-Quran di anak mencinta terhadap Al-Quran moga-moga barokah manfaat ngapunten menawi omongan pulau kasar anjani kula barang kasar lek kepingin alus yo ya ndang barang alus mari sayangi gurumu yang telah setulus hati mendidikmu aja sampai sing tulus di sio-sio sing modus malah ditompo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh